Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tuba lil mukhlisin. Ulaika masabihul huda. Tanjali anhum kullu fitnatin balma. Tuba itu perkataan yang maksudnya memuji. Kalau buat kita sekarang mengatakan selamatlah, untunglah orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas dalam amalnya, dalam pergerakannya, dalam pekerjaannya, dalam pikirannya, dalam niat-niatnya itu ikhlas. Untung mereka itu. Mereka itu disifatkan oleh Nabi seperti lampu-lampu merupakan petunjuk seperti mercusuar. Masyarakat hubar. Tanjali anhum mereka itu nanti karena mereka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari kemelut-kemelut yang buta tuli. Orang-orang yang mukhlas itu akan tidak bisa ditatap oleh kemelut-kemelut yang buta tuli, yang bahaya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Tuba lissabiqina ila billillah. Untung, bejo, benarlah orang yang berlomba-lomba menuju kepada naungan Allah. Siapa itu mereka itu? Mereka yang kalau diberi kebenaran, dia terima kebenaran. Dan kalau dimintai keterangan tentang sesuatu yang benar, dia tidak ayal untuk mengatakan ini yang benar. Tidak munafik, tidak takut. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, Tuba lisabiqina ila dhillillah. Yang kedua, orang-orang yang menghukum kepada manusia seperti dia menghukum kepada dirinya sendiri. Artinya